Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Sobahal khair ayyuhal al kiram aina kuntum. Kaifa halukumul yaum? Asa antakunu fi khair wa afiyah walil marda nad'u ayyashfiyakumullahu shifaan ajilan hatta yastati'u ayyakumu bil ansitah kama fi ayyamihim as-sabiqah. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan pemirsa semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi para pemirsa yang mungkin saat ini sedang sakit, dapat segera pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Ayuhal musyahidun, Ana Maria Kiftia masrurah jiddan biliko ikum fi hadal barnamij. Fa inna hadal barnamij muhimun lana amman walid dari bil lugoh al khusan li Lianna bimushahadati hadal barnamij saufa tazidu ulumana wa ma'rifatana anil lugoh al Arabia fi jami'in nawahi. Pemirsa, senang sekali saya Maria Kiftia pada pagi hari ini dapat menjumpai pemirsa semua dalam acara pelajaran bahasa Arab. Acara ini merupakan acara yang sangat penting bagi kita semua, terutama bagi para pemirsa yang mungkin saat ini sedang mendalami bahasa Arab. Tentu saja dengan menyaksikan acara ini akan menambah wawasan, pengetahuan, dan tentunya kelancaran dan kefasihan kita dalam berbahasa Arab. Ayuhal musyahidun kama usbu'il madi anna fi hadzal barnamij nu'ti lakum fursah lil jawab anil as'ilah minal bahis. Izan, iza kana minal musyahidina yastati'un ayyujibu as-su'al tafaddalu al-ittisal bina ila tilfiziyun bi raqam al-mawjud amamakum. Pemirsa, seperti minggu-minggu sebelumnya, bahwa pada acara ini kami juga memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk berinteraksi secara langsung dengan narasumber kami, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh narasumber kami. Jadi, apabila di antara para pemirsa semua ada yang mampu untuk menjawabnya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 5743476 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan Anda juga bisa menghubungi kami di nomor 0215743478 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah az Ilal Jami'ah, yaitu pergi ke kampus. Aywa ayyuhal al kiram, qad hadara baina ladaina al-bahisah wal bahis Al-Bahisah Al-Ula, Al-Ustazah, Ad-Dukturah Amani Burhanuddin Lubis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kaifah hal Ustazah? Alhamdulillah. Bagaimana Ustazah tentang tema kita pada pagi hari ini? Oh iya, tema kita menarik sekali. Iya, Jadi, lebih menarik dari minggu sebelumnya tentu ya Ustazah ya. <laughs> tentu ini pelajaran masih awal dan mm -hmm. Eh, insya Allah banyak yang memanfaatkannya. Tema kali ini Azihab Ilal Jami'ah, iya. pergi ke kampus. Ke kampus. iya ya uh, dan selain Ustazah Amani telah hadir juga Al-Bahis Aksani, uh, eh, Dr. Syamsul Arifin al majistir Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Iya, Ustadz Samsul ini adalah Ustadz yang nanti akan memberikan pertanyaan kepada para pemirsa di rumah. Eh, Bagaimana nih Ustadz pertanyaan kita pada pagi hari ini? Ah, lebih mudah atau lebih sulit dari minggu-minggu yang <laughs> lalu? <laughs> sebanding oh, atau oh, sebanding ya. Yang penting pemirsa semua nanti uh, <laughs> ya. memperhatikan apa yang disampaikan Ustadz Samsul dan juga Ustazah hmm. Amani. Aywa hal musyahidun hayya bina nusyahid hadat ta'lim. Uh, tapi sebelum kita menyaksikan uh, pelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini, untuk menambah keberkahan acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Sofron. Beliau akan membacakan surah Yusuf ayat 1 sampai dengan 6. Tafadhol ya Sofron. الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم أيها المشاهدين الكرام نبدأ اليوم درسنا تعليم اللغة العربية بالتلفزيون Pemirsa, di pagi hari ini kita jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab dan uh, sebagaimana minggu-minggu lalu kali ini sudah uh, beberapa minggu sudah minggu kelima kita melaksanakan pelajaran bahasa Arab melalui TVRI uh, eh, minggu lalu tema kita adalah at-ta'aruf atau perkenalan Nah, saya ingin mengulang-ulang bersama Anda beberapa ungkapan dari pelajaran yang lalu sebelum kita memulai pelajaran untuk uh, minggu ini. Mari disaksikan caption pertama. Sakana yaskunu. Sakin. Artinya tentu pemirsa masih ingat ya, sakana artinya uh, eh, bertempat tinggal atau uh, ya bertempat tinggal maksudnya sakana yaskunu sakin bentuk uh, kata yang pertama selalu akan berbentuk past atau uh, masa lalu, masa lampau. Kemudian yang kedua masa kini atau fi'al mudhari' dan yang berikutnya adalah bentuk uh, eh, isma fa'il. Ya, untuk yang kedua silakan pemirsa kita baca sama-sama masih caption yang lalu darasa yadrusu darisun ya ini pemirsa darasa yadrusu daris artinya tentu sudah mulai hafal ya pemirsa artinya e, belajar berikutnya agak mirip tulisannya memang tetapi bacaannya beda darasa darasa artinya mengajarkan atau mengajar. darasa yudarrisu mudarrisun. Ya, jadi di sini eh, rasa mengajar bentuk lampau, yudarrisu bentuk masa kini, kemudian mudarris artinya guru, orang yang mengajarkan. Berikutnya allama yuallimu muallim. Allama juga Eh, mengajarkan, 'allama yu'allimu mu'allim. Kemudian yang terakhir, ajada yujidu mujidun. Ajada artinya menguasai, menguasai suatu ilmu atau suatu profesi. Ajada yujidu menguasai dan mahir di bidangnya. Mujidun artinya orang yang mahir di e, bidangnya ya, di profesinya. Baik pemirsa, itu tadi beberapa kata masih ada lagi dan uh, caption berikutnya kita lihat ada kata mihnah. Hal tatadzakkarun ma ma'ana mihnah? Mihnah artinya profesi atau pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua, baris yang kedua, rabbatul manzil. Rabbatul bait. Keduanya sama artinya ibu rumah tangga. Lalu di bawahnya ada usrah, ailah. Juga sama artinya keluarga. Usrah artinya keluarga, ailah juga artinya keluarga. Mari pemirsa kita baca yang selanjutnya. Ini tentu uh, sudah mulai mudah bagi pemirsa untuk membacanya. Akbarul Jami'at Artinya akbar itu kan dari kata bisa dari kata yang sering kita dengar kata kabir, akbar artinya besar. Akbarul jamiat artinya universitas yang paling besar. Yang terakhir al-jami'ah ma'rufah. Universitas ini terkenal. Al-jami'atu ma'rufah. Itu tadi beberapa kata pemirsa, mari kita saksikan lagi beberapa ungkapan dari pelajaran yang lalu dalam rangka perkenalan. Dan eh, ketika perkenalan itu dilakukan di kampus, maka kita akan lihat caption berikut ini. Kulliyatut tarbiyah. Kulliyatut tarbiyah wa ta'lim di sini tulisannya. Ya, Fakultas Pendidikan. Dan uh, kulliyatut tibb Fakultas Kedokteran. Al-Jami'ah. Universitas. Kemudian yang terakhir ada ungkapan Al-Ahkam Al-Islamiyah. Al-Ahkamul Islamiyah. Itu tadi pemirsa beberapa ungkapan yang sudah kita lihat minggu lalu dan uh, sudah kita lakukan juga latihan-latihan tentang hal-hal tersebut atau kalimat yang tadi. Nah, selanjutnya ta'alu ma'ana ila ad-dars al-jadid wa al-unwan huwa az-zihab ila al-jami'ah. Pergi ke kampus. Nah, ini pemirsa kita akan saksikan nanti dialog antara uh, dua mahasiswa yang sedang berbincang-bincang mengenai hari mereka di kampus, bagaimana mereka akan pergi, bagaimana mereka uh, menghadiri perkuliahan dan uh, tentu kita simak bersama supaya beberapa kata yang ada dalam dialog tersebut bisa kita uh, rekam kemudian nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dipersilahkan saudara uh, atau di sini pemerannya adalah Kamil wa Mahmud. Kita saksikan bersama. Ya Mahmud. Ayo. كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khair wa anta ya Kamil. الحمد لله أنا أيضا تفضل بخير ادرس. شكرا لماذا لم تذهب إلى الجامعة؟ اليوم أذهب إلى الجامعة في التاسعة يا أخي. أليس تدرس في الجامعة minas sabah ilal masa ya Mahmud. Sahih ya akhi, lakin al yaum adrus fil hisa asaniyah. Naam. Wa dzalika bis sa'at tasi'ah wan Ah, kadzalik. Wa ans, limadza lam tadhhab ilal jami'ah aidan? Al yaum ana fil utlah. Ah. La muhadarat 'indi al yaum. Tayyib. Hmm. Ana fikrah, kaifa tadhhab ilal jami'ah? Adhabu ilal jami'ah bil hafilah. Bil hafilah, na'am. Aina tarkabul hafilah? Arkabul Hafilah fi Mahattatil Hafilat Blok nah. M. Wah, oh, Blok M, Blok M. Angbiru amama jami'ati. Nah. Wa anta ya Kamil, kaifa tadhhabu ila jami'atika? Adhabu ila jami'ah bidarrajah Bukhariyah. Hmm, fa ughadiru bait fi sabi'ah hmm. summa asilu ilaiha ba'da nisfi sa'ah taqriban. Hmm. Tasilu ilal jami'ah fi waktin qasirin idzan. Sahih. La astaghriqu aktsar أستغرق أكثر من نصف ساعة للوصول إلى الجامعة Jadi, amma ana نعم ughadiru al-bait نعم fi sadisah wan nis نعم wa asilu ilal jami'ah fi sabiah wan nis. واه نعم Hmm, idzan ahtaju ila sa'ah takriban نعم، lil wusul ساعة ila تقريباً. jami'ah. نعم صحيح أنا أعرف ذلك لأن الشوارع في جاكرتا مزدحمة Hmm, kalamuka sahih. نعم Tasdahi musyawari Jakarta tulal waqt. نعم Hatta anna sayyarat laisat bikudratiha an tamsya bisur'ah. Naam. Hmm. Faqad arafa al-jami' anna izdihama fi Jakarta hadza yazdadu yawman ba'da yawm. Hmm, naam. Hatta ya'uku a'mal ahli Jakarta ila hadin ba'id. Naam. Hmm. hmm. Ala fikrah hal kunta tata'akhir fil wusul ila al-jami'. Hmm. Naam. Kuntu yawman ata'akhiru fil wusul ila al-jami'. <laughs> وأنا أيضا Wah. كنت أتأخر في الوصول إلى الجامعة Ah. حينما ذهبت إلى الجامعة بالحافلة Wah, bil hafilah. نعم حتى منعني الأستاذ مم. أي المدرس لدخول قاعة المحاضرة Nah, semua madza amil tahina idzin ya Kamil. أستمع إلى شرح المدرس min eh. kharij hujratil muhadarah ay eh. qa'atil muhadarah eh. hatta na'am hatta atalaqad dars hmm. kama kana asdiqai dakhila hujratil hmm, muhadarah masyaallah tayyib anta talibun nasyid idan syukran ah. kharajtu al bait qasidan ila al-jami'ah hmm. lil husuli ala ulumi akhi jamil kami sama uhawilu daiman an ahdurad dars an ahdurad dars walau kana min kharijal fasl atau min hmm. kharijal qawatul muhadarah. Anta ajib. Anta talibun misali ya akhi. Naam, syukran. Ma'an najah wa taufiq. Wa anta aydan ya akhi. Ma'an najah wa taufiq. Ya, pemirsa tadi itu uh, dialog atau fragmen yang sudah kita saksikan dengan tema Azhab ilal Jami'ah, pergi ke kampus uh, lumayan lancar ya tadi dialognya dan uh, rasanya hampir mirip seperti orang Arab. <laughs> ya, dan uh, ada ungkapan tadi dari awal ketika kita dengar mereka bertanya, berdialog tentang jam. Jam berapa pergi ke kampus uh, dan berapa lama mereka apa uh, dalam perjalanan menuju kampus. Ya, ini eh, saya ingin mengingatkan pemirsa juga tentang dialog tadi. Eh, pertama saya ada pertanyaan ini. Man alladhi zahaba ilal jami'ah fit tasi'ah? Ini pertanyaannya pemirsa di uh, monitor Anda bisa saksikan. Man alladhi zahaba ilal jami'ah fit tasi'ah? Ya, tadi ada pemerannya tadi ada Mahmud, ada Kamil, kita bisa ingat-ingat tadi. Rupanya yang pergi jam 9 tadi adalah Mahmud. Mahmud zahaba ilal jami'ah fit tasi'ah. Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, kaifa kaifa zahaba Kamil ilal jami'ah atau ila jami'atih? kaifa ذهب Kamil ila jami'atih bagaimana Kamil berangkat ke kampusnya pergi ke kampusnya bagaimana dengan menggunakan apa jawabannya pemirsa Oh ini rupanya diberikan uh, jawabannya juga di sini Zahaba hmm. Kamil ila jami'atih bidarrajatin Bukhariyah ya jadi tadi kita lihat, kita dengar juga bahwa Kamil berangkat ke kampusnya dengan motor. Deraja Bukharia artinya motor ya. E, bisa ada beberapa nama. Kadang orang Arab juga menamakannya motorcycle atau motosikl. Begitu. Iya, diambil dari bahasa Inggrisnya motosikl. Tapi juga ada buh, e, Deraja Bukharia bisa dan juga Deraja Naria juga bisa kita dengar itu semua adalah terjemahan dari motor. Dan selanjutnya, Man alladhi darasa fil muhadarah asaniyah di sini tertulis hissah ya. Hissah memang artinya pelajaran juga, tetapi biasanya dipakai konteks uh, sekolah ya, SMA ke bawah. Kalau untuk jamiah kita bisa gunakan kata al-muhadarah. Man alladhi darasa fil hissah as-saniyah atau fil muhadarah asaniyah Ya, memang kita perlu mengingat tadi dialog antara Mahmud dan uh, Kamil. Uh, rupanya Mahmud, Mahmud darasa fil muhadarah asania. Ya, dia punya kuliah jam kedua. Mahmud huwa alladhi darasa fil muhadarah asania. Selanjutnya هل ركب محمود الحافلة من أمام بيته؟ هل ركب محمود الحافلة من أمام بيته? Nah jawabannya kita ingat tadi bahwa dia naik dari blok M katanya. Jadi bukan naik ke bis dari rumahnya tetapi dari depan rumahnya tetapi dari blok M. Terminal blok blok M. ركب محمود الحافلة من محطة الحافلات بلوك ام يا سلانجتنا متى غادر كامل بيته متى غادر كامل بيته في الصباح للذهاب الى الكلية او الى الجامعة كابان كامل meninggalkan rumahnya. Ghadara artinya meninggalkan meninggalkan rumahnya kapan Kamil? Kita lihat tadi bahwa dia pagi-pagi jam 7 sudah berangkat. Bagaimana pemirsa jawabannya? Kalau berangkatnya jam 7. Kamil berangkat dari rumah jam 7. Ghadara Kamil baitahu fi sa'ati sabi'ah. Ya, as-sa'ah as-sabi'ah jam 7. Ghadara Kamil بيته في السابعة atau في الساعة السابعة Selanjutnya mata wasala kamil ila jami'atih mata artinya kapan kita bisa ingat ya pemirsa mata nanti selanjutnya ada beberapa pertanyaan kita menggunakan mata mata wasala kamil ila jami'atih kapan Kamil tiba di kampusnya? Ya, jawabannya tadi kira-kira setengah jam setelah dia berangkat dari rumah ya karena dia naik motor. Wasala Kamil ila Jamiati fi sa'ati sabi'ah wan Itu tadi jam 7.30 kita uh, ungkapkan dalam bahasa Arab as-sa'atu sabi'ah wan Dengan demikian kalimat selengkapnya وصل كامل إلى الجامعة في الساعة السابعة والنصف iya selanjutnya mata wasala Mahmud ilal jami'ah ini untuk Mahmud sekarang kapan dia uh, tiba ke kampus ada pertanyaan uh, sesudahnya mata wasalat ya sesudahnya lagi captionnya mungkin kita bisa uh, pandu pemirsa dengan uh, captionnya ya betul mata wasala Mahmud ilal jami'ah ya kapan Mahmud sampai atau tiba di kampusnya wasala Mahmud ilal jami'ah fi sabi'ah ya selanjutnya kita kali ini bertanya dengan kata limaza. Limaza artinya mengapa. Limaza tajri sayyarat fi Jakarta bisura. Oh ada ada kata lain di sini. Limaza la tajri as-sayyarat fi Jakarta bisura. Eh, ada kata tambahan lazimah. Iya. Mengapa mobil-mobil di Jakarta tidak berjalan dengan cepat atau tidak bisa lari dengan cepat? 6. Nah, bisa dijawab dengan li'anna syawari' fi Jakarta muzdahimah. Li'anna syawari' fi Jakarta muzdahimah. Karena jalan-jalan di Jakarta ramai atau uh, penuh ya, ramailah Ya, muzdahimah artinya ramai atau padat. Ya. Nah, kini pertanyaan dengan limaza juga uh, yang terakhir dari saya pemirsa. Limaza kana mudarris kamil yamna'hu min dukhul qa'atil muhadarat? Limaza kana mudarris kamil mana'ahu mana'ahu lidukhul qa'atil muhadarat? mengapa dosen Kamil melarangnya masuk ke ruang perkuliahan. Ya, tadi kita lihat uh, ada yang terlambat ya. Terlambat ya. Jadi Kamil tidak boleh masuk ke ruang perkuliahan karena terlambat. Karena ada macet, ada uh, ramai di jalan. Maka jawabannya bisa begini pemirsa. Li'annahu ta'akhara fil wusul ilal jami'ah ya li'annahu ta'akhara fil wusul ilal jami'ah fal mudarris mana'ahu ad dukhul ila qa'id al muhadarat nah itu pemirsa tadi beberapa uh, ulasan dan juga pertanyaan serta jawaban tentang fragmen yang sudah kita saksikan antara Mahmud dan Kamil. Nah, pemirsa, kita akan berlatih terus dengan tema yang sama, Azihab ila al-Jami'ah dengan uh, pembahas selanjutnya yakni Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Syamsul Arifin. Tafadhal ya Ustaz. Hmm. شكرا أستاذ أماني أيها المشاهدون الكرام تعالوا نبحث التراكب الأساسية لهذا الدرس Pemirsa, mari kita bahas uh, materi pagi ini struktur dasar dari yang kita dengar dari dialog tadi at-tarakib al-asasiyah struktur dasar e, minggu yang lalu kita telah mempelajari struktur dasar berbentuk mubtada khabar itu jumlah ismiyah e, eh, kita ulang kembali untuk mengingatkan Anda perhatikan pada lembar Kapsen berikut ini mubtada mufrad khabar fadli talibun Abdul Hafid mahirun huwa mudarrisun hada tabibun berikutnya ada khabar jumlah fi'liyah Anda masih ingat pelajaran minggu yang lalu Fadli yadrusu fil jami'ah أبو فضلي يعلم اللغة العربية أبو عبد الحافظ يجيد اللغة العربية الطالبة تسكن في جاكرتا Anda masih ingat jumlah fi'aliyah menjadi khobar yudarris fil jami'ah yudarris fi'il kemudian fil jami'ah khobar yu'allim al-lughah al-arabiyyah. Hmm. Uh, jadi yudarris fil jami'ah. Kata-kata yang tertulis eh, berwarna merah berupa fi'il, maka disebut khobar fi'liyah, dan eh, jumlah fi'liyah. Undur ila hadha syarh. Fadli abuhu al lughah al-arabiyyah. Aduh, Fadli abuhu mudarrisul Arabiyah. Abuhu mubtada, mudarrisul Arabiyah khabar. Abdul Hafid ummuhu mudarrisa. Ummuhu mubtada, mudarrisa khabar. Muhammad baituhu fi Bengkulu. Muhammad rumahnya ada di Bengkulu. Baituhu mubtada fi bangkulu khabar at-talib jami'atuhu masyhur. mahasiswa ini perguruan tingginya terkenal jami'atuhu mubtada masyhur khabar jadi ini disebut dengan khabar jumlah ismiyah pemirsa ada satu model lagi dari khabar walidi wa walidati min Padang. Min Padang. Ada min, kemudian Padang. Min harfu jar, kemudian Padang ismun majrur. Hadhil jami'ah min akbaril jami'at. Hadhil jami'ah min akbaril jami'at. Al-hadiqah waro al-bait. Taman berada di belakang rumah. Waro al-bait. Ini zorf, zorf makan. Kuliah tarbiyah amama kuliah tib. Fakultas tarbia atau fakultas pendidikan ada di depan fakultas kedokteran. Amama kuliah tib. Pemirsa, min banjang, min akbaril jamiat, waro al-bait lihat titip semuanya disebut khobar syibu jumlah. Anda masih ingat syibu jumlah semi kalimat. Jadi belum kalimat. Tapi juga bukan tunggal. Karena ada susunan jar dan majrur dan zorob yang ada pada contoh-contoh berikut. Pemirsa, at kepala sosial jadi ya eh, struktur dasar baru yang kita dapatkan dari dialog tadi. Coba kita lihat. Yadhabu Muhammadun ilal jamia bil hafilah. Yadhabu Mahmud ilal jamia bil hafilah. Kita tadi sudah dengar dialog antara Mahmud dan Kamil. Yadhabu Mahmud ilal jamia bil hafilah. Yarkabu Kamil ad-darraja al-Bukhariyah. Anda masih ingat ad-darraja al-Bukhariyah sepeda motor. Hmm? Ad-Darraja Al-Bukhariyah atau Ad-Darraja An-Nariyah. Tazdahimu syawari Jakarta tulal الوقت Tazdahim syawari Jakarta tulal waktu. Ya, jalan-jalan dari Jakarta ini macet sepanjang waktu. Ya, ramai. La tajri sayyarat bisur'ah lazimah. Ya, mobil-mobil tidak bisa melaju dengan kecepatan yang wajar. Artinya sangat lambat. Anda yang ada di Jakarta sangat paham itu. La tajri sayyarat bisur'ah lazimah. Pemirsa, kalimat yang sama perhatikan. Yadhabu Mahmudun ilal jami'ah bil hafilah. Ada fiil-fiil yang berwarna merah. Kemudian ada kata yang berwarna biru Yadhabu Mahmudun ilal Jamia bil hafilah. Yadhab itu fi'il. Perhatikan semua fi'il ada di depan. Ada di awal kalimat. Yadhabu, yarkabu, tazdahimu, la tajri. Semuanya ada di awal jumlah. Nah, jumlah dalam bahasa Indonesia kalimat. Kalimat bahasa kita kata. Nah, jadi ada perbedaan sedikit Kalimatun berarti kata dalam bahasa Indonesia. Jumlatun itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Yadhabu, yarkabu, tazdahimu, la tajri. Itu semuanya ada di awal jumlah, awal kata. Kemudian kata berikutnya Mahmud, Kamil, Syawari, asyarat. Itu sebagai fa'il. Dalam bahasa kita sebut Eh, pelaku. pelaku. Yadhabu Mahmudun ilal jami'ah bil hafilah. Mahmud pergi ke kampus dengan menggunakan bus, bus kota. Yarkabu Kamilun ad-darraja al bukhariya Kamil mengendarai sepeda motor. Tazdah Musyawar Jakarta tulal waktu. Jalan-jalan di Jakarta penuh sesak sepanjang waktu. La tajri sayyarat bisur'ah lazimah. Mobil-mobil tidak bisa melaju atau tidak melaju dengan kecepatan yang wajar. Pemirsa, yadhabu mahmudun. Mahmud sebagai fa'il. Yarkabu kamilun. Kamil sebagai fa'il. Tazdahimu syawari. Syawari sebagai fa'il. La tajri as-sayyarat. As-sayyarat sebagai fa'il. Hmm. Jadi jumlah fi'liyah atau al-jumlah fi'liyah itu terdiri dari al-fi'l dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah pekan lalu Anda ingat terdiri dari mubtada dan khabar maka jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, itu bedanya. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il di mana fiil ada di awal kalimat. Sementara jumlah ismiyah awal dengan mubtada, kata berikutnya disebut khabar yang tadi baru kita ingat. Ya. Perhatikan pada lembar berikut ini fiil kemudian fa'il mudakar. Ini ada kesesuaian antara fiil dengan fa'il. Yadhabu Mahmudun. Yanamul maridu Al-marid itu pasien, orang sakit. Yusalli al-muslimun. Orang-orang ah, muslim melaksanakan salat. Iyabki sobiyu. Bayi itu menangis. Iyabki menangis. kaul musalli. Orang yang sedang salat itu ruku. Hmm. Jadi perhatikan. Mahmudun al-maridu, al-muslimun, as-sobiyu, al-musalli semuanya itu laki-laki maka fiilnya kalau itu mudore menggunakan ya. Perhatikan kata atau huruf yang tertulis yang tercetak merah. Ya namu, ya ya yusolli, ya, ya rka. Perhatikan dengan lembar berikut yang ini, bedakan fi'il fa'il muannas. Tazdahimu asyawari. Asyawari itu muannas jamak dari syari, jalan raya. Dalam kaidah Arab, apabila kata itu jamak maka statusnya menjadi muannas, kecuali akil, orang laki-laki, itu tetap laki. Syari'un mudakar tapi ketika syawari itu menjadi muannas. Maka fiilnya menggunakan tak. Tazdahimu asyawari. Tughanni Nabila. Nah, Nabila menyanyi pakai tak, Tughanni. Takifus sayyarat mobil, mobil itu berhenti. Menggunakan tak. Sayarat ma'nas. Tusalli al-muslimatu. Orang-orang muslimat atau uh, tusalli, menggunakan tak. Tusalli al-muslimatu. Al-muslimatu mu'annas. Catatan, fi'il atau kata kerja harus sesuai dengan fa'ilnya atau pelakunya. Dalam hal mu'annas murakar jadi fi'il harus sesuai dengan fa'il. Hmm. semoga dapat ingat. Perhatikan ini lembar gabungan. Yadhabu Muhammadun tadhabu Fatimah. Fatimah mu'annas. Yajlisu Ibrahim tajlisu Zakiyah. Nah, jadi bisa dibedakan dengan jelas muzakkar dan mu'annas. Fi'il dan fa'il harus sesuai. <clears throat> Inilah struktur uh, yang ada pada pelajaran pagi ini. Pemirsa, saya kira tidak terlalu sulit. Untuk itu mari kita masuk ke tadribat. Tadribat latihan. Al-Qismul Awal, perhatikan. Mayiz al-jumal al-fi'aliyah al jumal al-ismiyah al-atiyah. al-jumal al-fi'aliyah al jumal al-ismiyah al-atiyah bedakan mana jumlah fi'liyah, mana jumlah ismiyah. Ini tugas. Pemirsa, saya ingatkan kembali, Anda bisa menghubungi kami untuk menjawab pertanyaan yang ada ini. Sesuai dengan tadi saya dikatakan oleh pembawa acara bahwa pemirsa bisa menghubungi kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sukukan kepada Anda semuanya. As-soal awal adhabu ilal jami'ah Fittasi'an tasi'ah sabahan. Ayyul musaidun al-kiram, ta'alu Ilal ijabah an hadhihi asila, asilah soal. as adhabu ilal jamiah Fittasi'an tasi'ah sabahan. jumlah jumlah ismiah atau jumlah fi'aliyah. Tafadalu Bilitisal ittisal Pemirsa silakan menghubungi kami untuk menjawab apakah kalimat ini kalimat ada eh, jumlah ismiyah atau jumlah fi'aliyah. Adhabu ilal jami'ah fit tasi'ah sabahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, salam. Man al-mutakallimah? Eh, ini saya Ibu Maryam. Ayah? Ibu Maryam Ibu dari Maryam, baik, Ciledug. Sayyidah Maryam. Baik. أذهب إلى الجامعة في التاسعة صباحا آه، أحد الجملة اسمية أو فعلية Eh, jumlah fi'liyah. جملة فعلية طيب جملة فعلية طيب شكرا يا سيدة مريم إيه. مريم من جلدك طيب Iya. طيب صحيح شكرا أذهب إلى الجامعة في التاسعة صباحا أذهب فعل مضارع طيب والسؤال الثاني Iya. نعم شكرا Anta أذهب lam tazhab. Anta lam tazhab ila al-jami'ati ya Mahmud. أنت لم تذهب إلى الجامعة يا محمود أي جملة هذه؟ إيه. جملة اسمية أو Eh, فعلية؟ jumlah ismiyah. جملة Jumlah اسمية ismiyah. اسمية أين المبتدأ؟ Mubtada anta. أنت مبتدأ والخبر Khabar eh, al-jami'ah ya eh, lam tazhab. لم تذهب إلى آخر لم تذهب إلى الجامعة يا محمود Jami'at ya Mahmud. nah, أنت لم تذهب إلى الجامعة يا محمود طيب مشكورا يا سيدة مريم ويلي berikutnya Pemirsa, silakan u- untuk menjawab eh, soal nomor tiga. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tolong eh, volume TV-nya dikecilkan. Eh, yang kata. Baik. Asal al-salis, lakin al-yawm adrus fil hissa as-saniyah. Pemirsa, ini pertanyaannya. Anda menentukan ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, baik. Ahlan wa sahlan. Man al-mutakallim? Isa Ansari. Isa Ansari min? Min Ciledug. من جلدك طيب من جلدك امم طيب عين هذه الجملة جملة اسمية ولا فعلية لكن اليوم أدرس في الحصة الثانية ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah Jumlah ismiyah. ismiyah طيب أين المبتدأ Lakin al-yawm. لكن اليوم الخبر Adrusu fil hissa. طيب أنا السؤال يلي أي خبر هذه أي نوع من الخبر خبر apa ini Khabar jumlah. خبر جملة أي جملة Eh, jumlah ismiyah. ismiyah ولا فعلية Ah, fi'liyah. Oh fi'liyah, tayyib. Ah. Jumlah fi'liyah. Tayyib, bagus sekali Pak Ansori dari Cilduk. Terima kasih banyak. Ya, apa? Apa? Ah, Pemirsa, soal nomor 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Amma ana fa'ugadir al-baita satu wanis. Bapak dari mana ini? Dari Bogor. Dari Bogor. Bapak Mas Mukla Karim? Sulam Taufik. Sulam Taufik. Masya Allah. Sulam Taufik. Ada ismu, Sulam Taufik, uh, ismu kitab itu. Hmm, nama sebuah buku. Pak Sulam Taufik. Mana mubtada, ya apa ini, ayo jumlah ya. Hadihi jumlatul ismiyah. Ya, jumlah ismiyah, ya mubtada, Ana. ana, ana. Wal khabar, فأغادر فأغادر البيت في الثالثة والنصف. baik. Ayu na'in min al-khabar hada? فأغادر Naam, ayu na'in min al-khabar? لا آه، عن من Hunaka anwa' min al-khabar ini. Wa khabar huna ayu na'in min al-khabar. Ini khabar apa yang ada nih? Uh, Khabar jumlah uh, fi'li. Oh, jumlah fi'aliyah. Taib. Bagus sekali Pak Suram Taufik. Oh, rupanya Bapak ini sudah sangat menguasai bahasa Arab ini. Terima kasih Pak. Iya. Baik, طيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sini متصل sebelah sebelahnya dek sebelah dek sebelah halo Waalaikumsalam Tafadal. halo Mas Mulkarim halo halo iya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Mulkarim uh, eh, Aziza. Aziza. Aina Aziza? Ya. Jakarta Timur. Jakarta Timur, Jakarta Syarqiyah. Baik. Ana a'rif ya Mahmud, dzalika li'anna syawari fi Jakarta muzdahimah. Hadhihi jumlah jumlah ismiyah wa fi'liyah. Ah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina al-mubtada? Ana. Ana. Wa khabar? Selanjutnya apa tuh ya? Eh, selanjutnya itu apa itu ya? <laughs> anak arif ya Mahmud oh anak arif ya Mahmud Zalika kali anna syawar fi Jakarta muzdahima. Ah, kata selanjutnya tuh? Kata selanjutnya anak arif ya Mahmud. Uh, ah, ah, ana arif. Zalika kali anna syawar fi Jakarta muzdahima. Jadi mana mubtada mana khabar Bu? Uh, mubtadanya ana. Ana, khabarnya? Uh, Arif. Arif seterusnya. Ya. Kalau ditanya berikutnya, ini khobar apa ini? Uh, khobar jumlah. Jumlah. Jumlah apa? Uh, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Bagus. Baik. Terima kasih Ibu Aziza. Sama-sama. Ah, sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, pemirsa. Eh, Pemirsa, ini ada model soal kedua. Kamil al-jumal al-atiyah ahdal kalimatil munasibah. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man kalim? Belum dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, iya, mana minta kalim? Uh, eh, Ibu Nura. Ibu Nura. Fi? Dari Banjarmasin. Oh Banjarmasin, baik. Ahlan Banjarmasin. Banjarmasin. Kamil al-jumal al-atiyah bihdal kalimatil munasibah. Hmm, perhatikan perhatikanlah. Ya. Kaifa nukta nukta Mahmud ila jami'atihi kulla yaumin. Ini hmm. menyempurnakan kalimat yang belum sempurna dengan uh, soal Nah. Kaifa yadhhabu Mahmud ila jami'atihi kulla yaumin? Kaifa yadhhabu Mahmud ila jami'atihi kulla yaumin? Yadhab sahih? Naam. Naam, baik dan Mahmud Muzakkar. Ah, Anan Mahmud Muzakkar. Yadhab wala tadhab wala adhab wala nadhab. Nah, kaifa yadhab Mahmud ila jami'ati kulla yawmin. Baik, maskuran ya Sayyidah. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pemirsa, berikutnya Nukta Nukta Faridah Al-Lughat arabiyah li Fahmil Quranil Karim. Silakan Anda yang Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Allah wabarakatuh. Baik, takalima Mas Mukil Karim Azizah min Jakarta Asyarkiyah. عزيزة من جاكرتا شرقية طيب آه فريدة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم أي الكلمة أنسب الكلمات لإكمال هذه الجملة تدرس فريدة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم. طيب تدرس تدرس فريدة اللغة العربية لفهم القرآن الكريم تدرس طيب. ولا تدرسين لا تدرس. طيب. لأن فريدة مؤنث. طيب طيب مفرد مؤنث. مفرد من طيب جيد مشكورا يا سيدة فريدة نعم. عزيزة ها؟ <laughs> عزيزة ولا نعم. فريدة <laughs> طيب مشكورا طيب ثم يلي السؤال الثالث تفضلوا بالاتصال بنا أيها المشاهدون الكرام Halo. Hmm. Berikutnya Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakallim? Adi. Aziz. Min ain ya? Hah? Adi. Adi. Adi. Taib. Adi. Min ain? Cikarang. Cikarang. Taib. Nah. Kaifa tadhabu ilal jamia ya Mahmud? Semalil jaba. Nukta-nukta ilal jamia roja al ya. Ayo kalimat ansambel kalimat lewat ilal. Tadahabu roja, jami'ati. roja Bidarroja til. Bukhari. ya. بخارية نعم أذهب تذهب نذهب يذهب تذهب تذهب نعم ط من الإجابة الهمزة نعم تذهب تذهب تذهب أو أذهب تذهب تذهب طيب آه لاحظ كيف تذهب إلى الجامعة يا محمود ثم الجبل Mahmud kamu pergi ke kampus bagaimana? Anda bagaimana dengan apa maksudnya begitu? Jawabnya itu kamu pergi ke kampus dengan sepeda motor atau saya pergi ke kampus dengan sepeda motor dalam bahasa Indonesia. Ah, adhabu. Oh, adhabu. Ya. <laughs> Taib. Eh, taib. Nah, sekarang adhabu dan eh, asal jawab adhabu. Hmm? Baik, eh, syukran. Pemirsa berikutnya. Ah, satu lagi terakhir. Baik, tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mutakalim? Ana Fajar min Jakarta. Fajar? Saya Ah, khair. Fajar? Hmm, min Jakarta. Min Jakarta, taib. Ajib. Al-yawma ma'indi muhadarah. La nukta nukta ilal jami'ah. Akmil al-jumlah. Ustaz um, yadhab. La yadhab. La yadhab. Uh, la yadhab jami'ah. Ya? La yadhab ila jami'ah. Uh, Sahih? La yadhab. La asab Ustaz saya Oh, la asab. La asab ala. Ah, ah, <laughs> Baik, asal ijabah asal kalimat azhabu la azhabu ila ila jami'ah hari ini saya ah. tidak ada kuliah. la azhabu ilal jami'ah. Taib. Jadi jawabnya azhabu ya. Tadi pemirsa saya ingatkan kembali bahwa uh, <clears throat> antara fiil dengan fa'il harus sesuai ya, harus sesuai itu. Nah, latihan ini ini adalah penyesuaian antara uh, keduanya itu. Fiil sesuai dengan fa'il. Nah, itu. Uh, hada شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله وأفوض الفرصة لسيدة آه، أمان تفضل شكرا أستاذ شمس العارفين لقد درسنا معا بعض القواعد وأيضا مفردات وجمل وأسئلة وأجوبة كل هذه لقد درسناها في هذا اليوم walil khulasa. Nah pemirsa tadi kita sudah berlatih bersama ada pendalaman materi sedikit grammar dalam bahasa Arab atau kawaid eh, nahwiyah nahwu dalam bahasa Arab dan kita uh, menyaksikan tadi dari latihan-latihan uh, berbagai ungkapan juga mufradat atau kosakata yang baru yang sudah disajikan tadi. Nah, Eh, bagaimana pemirsa tadi dengan pembagian atau penggolongan kata kerja? Kata kerja ada yang bentuk madi, ada yang ya bentuk masa lalu dan masa kini. Ada bentuk yazhabu untuk masa kini dan zahaba masa lampau. Rakiba masa lalu dan yarkabu masa lampau. Nah, tadi kalau kita letakkan kata-kata kerja ini dalam jumlah atau dalam kalimat maka bisa berbunyi begini yazhabu ilal jami'ah bil hafilah yazhabu kamil misalnya yazhabu kamil uh, ilal jami'ah bil hafilah kamil pergi ke kampus dengan bis nah dalam bahasa Arab kita perlu perhatikan bahwa mm-hmm. bisa diungkap dua cara. Kata kerja lebih dahulu atau e, pelakunya lebih dahulu. Tapi dua-duanya bisa berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Bisa yazhabu Muhammad, Muhammad pergi, atau dengan ungkapan yang urut dengan pelakunya dahulu Muhammad yazhabu. Nah, kita juga saksikan Eh, kata-kata uh, kerja yang lain seperti yajlisu duduk, yarkabu uh, tadi naik kendaraan, yusolli salat, kemudian juga ada bentuk yang muannas. Muannas adalah bentuk feminin atau bentuk untuk perempuan. Kalau yarkabu eh, laki-laki uh, maka untuk muannasnya <clears throat> tarkabu dengan awalan ta titik dua di atas itu uh, menjadi terkabul. Lalu bisa juga tusolli, artinya uh, perempuan sedang sholat. Dan kata lain bisa kita lihat juga tadi ada tajlisu, tajlisu Zakia. Ada dalam caption tadi kita baca bersama tajlisu Zakia. Zakia sedang duduk. Ya, nama orang Zakia perempuan duduk kata kerjanya adalah tajlisu. Ya, pemirsa, beberapa hal tadi juga kita saksikan mengenai eh, kalau uh, kata kerja bisa kita ungkap dengan bentuk negasi atau negatifnya kita tambahkan la la la yazhabu ilal jami'ah bil hafilah misalnya la yazhabu dia tidak pergi ke kampus dengan uh, bis walakinnahu yadhhabu bidarraja al-Bukhariyah tetapi dia pergi dengan motor atau uh, sepeda motor tadi ya ad-darraja al-Bukhariyah pemirsa itulah tadi penyajian materi untuk uh, tema yadhhabu ilal jami'ah pergi ke kampus. Selanjutnya mari kita uh, perdalam lagi melalui buku-buku, melalui uh, berbagai media untuk mempelajari bahasa Arab ini. Dan tetap bersama kami juga minggu depan insya Allah di pagi hari tiap hari Sabtu. Ayuhal musyahidun al-kiram, laqad darasna ma'an ba'da al-qawaid wal-jumal باللغة العربية تحت عنوان آه، الذهاب إلى الجامعة ونلتقي في الأسبوع القادم في موضوع آخر إن شاء الله ودمتم في سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام لقد شاهدنا جميع التعليم جذاب ومساوق والآن قد وصلنا في نهاية البرنامج Ana Maria Kiftia wa jami'il mas'ulina Bihadal barnamij nashkuru lakum syukran jazilan ala ihtimamikum wa musyahadatikum wa taqi insyaallah fi usbu'il qadim bidarsil jadid wa bilhiwar Ya jadid. Pemirsa, bagaimana pelajaran kita pada pagi hari ini? Menarik bukan? Untuk itu pemirsa saksikan terus hikmah pagi pembelajaran bahasa Arab hanya di TVRI. Akhir kata kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.